Wa yasaluna kama ada yunfikun kulil afa Kada dikayu-kayu wong lakum ayat la'alakum tatafakkaru Kowe tapa apa sing perlu infakno yaiku sing keluweh sangka kebutuhan. Wa saluna kalan takok semua ake ing sira Muhammad madha ing fikun apa ing infak sapa ake. Ema eh, kudu tegese ma iku pira kudu dikadare madha ing fikun. Kowe ngucap sira Muhammad anfiku infak sira kabeh ala fa'in kelebihan. Ail fadila dise sing luwih anil hajat disangi hajat. Wala tun fikulan aja nafakone sirokabe mak yang perkara tahta junakan kang butuh sira kabeh Buat maring. Anu wa tudai serta nyanyakno anusak. Wafi kiro atin birof rafi bi takdiri wa kelan adirno wa. Dadi kul al afu. jadi wa utai mayun yufikun wa al afu Gua bermana bermakna nyepuro. <laughs> Repotnya santri. Jadi santri rata-rata yang menipas pasan Kulo niku ngetes rata-rata santri nate ngaji tak kon maknani ini surat Rahman ora ana sing iso. Anak buwas sajaru Nek Nah kalau sering ngomong mumpung eling. Di kelemahannya wong Islam terutama santri, ibu nak ono lapat terkenal malah salah. Kaya al afu terkenalnya maknanya apa? Ngapura. Padahal ning ini kelebihan dari hajat. Sami kok kemarin, wa tazawwatu fa inna khairu zatit takwa. Padahal artinya takwa itu menjaga diri dari minta orang. Lah podo dengan surat Rahman kisami. Jadi Ar-Rahman alam Al-Quran sampai terus wanas muas syajaru. Wanas mu mana terkenal ya, Pak? Bintang kan? Nah, mana nih bintang lucu nih ini. Wanas mu teh lintang wasa jaru lan wet. Iku ya sudah bodo sujude. Apa hubungannya wet mbak lintang? Quran itu punya tradisi kalau gawe cerita niku munasabah misalnya mana ini bintang nggak lucu warna semua tewe apa bintang wasajaru ya sejutan. sing bener mana nih temu ini wanasmu utewet sing tidak berbatang berarti jadi najem artinya malah lagu minan nabat satu tumbuhan yang nggak punya apa yang nggak punya batang itu najm jadi wanasmu utawi malah lagu minan nabat wasajaru lan itu ya, yas Artinya ini sebagai peringatan kanggo wong alim-alim setengah kaum Mustafa. itu nak maca Quran itu beda maca kitab. Nak kitab itu menghindari lafat gak populer. Karena dia sudah punya bahasa istilah, bahasa istilah. Sehingga dia pakai bahasa standar-standar saja. Nah Quran buat Quran diturunkan di lugatil Arab. Jadi selama secara lugat itu mungkin, jadi ya pakai. Beda dengan karangan fikih karena terikat oleh istilah. Jadi semua karangan kitab itu ter, terikat oleh istilahan Nah Quran boten. Misalnya kalau sholat, sholat cara peke aku ya akwalun wa afalun muftatahatun bid muftatamatun bid taslim. Tapi nak cara Quran sholat artinya iso dungo, iso sholat tenanan, iso sekedar kados tengene wasol li alaihi sholat sholataka sakanun lagu. Jadi dunga Muhammad itu sakanun lagu miso ngayem nawa ngake. Mana Allahumma sholli ala Muhammad artinya dungo. Tapi nak peke boten sakit ketika utlikati sholat ya artinya no, sholat yang ma'rufah itu yang kita kenal paham ya global ini ya? jadi Quran itu diturunkan pakai lugat Arab selama secara lugat mungkinnya dipakai itu beda dengan fikih dengan kitab usul fikih dia terikat oleh istilahat cara bahasa yang enggak terminologinya itu sudah punya punya bahasa bagune paham ya jadi kata sebenarnya semua Sajariya Jutan artinya apa? Enggak, wet sing ora tampuk batang. Jadi kados wingi sering kita lihat, fa inna khaira zati takwa api api sangu takwa suwe pede keliru <laughs> percaya diri keliru aja kacau ya ya ini untuk power kasus kasus fatwa pidia tuh orang gelem sinau wis ngerti nak kiai rata tambah ilmu Mas Bro wis ngerti nak tiga enovong orang krim nambah apa ilmu agak lucu ngulo langsung sekali alim sinau Kapan <laughs> tinggalin surat Rahman itu sebentar itu likur nah kurang boleh cepet nomor berapa mau oh, empat empat puluh empat empat puluh nah aku nah ini kan jadi nah, kita kadung sepuluh mau ngomong ini ngaji ngalim nanti. ya ngaji dukun ya kalau <laughs> udah kayak kita gitu, dukun nggak mirip aku <laughs> Napa nah, macam Mas? Wan najmu jaru. Nah, ini kan artinya wan nasmu bener kula to malah sakola gimana nafas? di ya Ar-Rahmanu Allamal Quran khalaqal insana allamahul bayan Asyam suwal qamar bihusban husban terus wan nasmu artinya apa mala lagu minan nabat ma iku perkara la sako kang ora batang wujud lagu kedua minan nabat jadi tumbuhan yang tidak punya batang ma lagu sakun yang punya batang jadi jadi tetumbuhan serati batang ya kangkung barang seperti lah wit ya wit klopo bareng itu jenenge saja. Jadi wong Arab nak wit klopo ya saja. namun di kangkung apa? Najem. Kang Nawa? Oh, merapat. Iya, kangkung bareng ya sekarang. Dan gak justru itu karena lapat ini terkenal potensi apa? Salah, makanya sing hati-hati justru terkenal rawan salah. Ini kalau terasakan ya salu nakama ini fikun kulit ambang lalakum nomno sira kabeh tatafakaruna iso mikir siro kafe iso mikir fi amri dunia ing dalam urusan dunia wal akhirat ilan akhirat jadi semua itu diatur biar kamu bisa mikir Patah hudu namun pengalap siro kafe bila aslahi klan sing maslahat takum ketui siro kafe fi ima ing dalam amru dunia wal akhirat Wasalu nakalan takok siro kafe sopo mengakeh kain siro Muhammad anil yatama sangi urusan jayatim Wamalan perkoroh ya Terus ilku nagu nopo talak kau nagu Lagi ya, lagi ya, ya, ya. Yang kau nagu kang podo ketemu sopo sahabat ikma minal haras sanging sumpek. Bisa nih yang urusannya ya tama. Fa'in wa kalu mongko nalikane nyem eh, masrano sopo sahabat hum ing ya tama ya samu mongko dosa sopo ya tama. Kok kalu terus Batu wau alif kaf in wa kaluhum mongko nalikane nyampuri mangan si bener nyampuri mangan wae fa in wa kaluhum mongko nalikane nyampuri mangan sapa sahabat hum ing yatama ya tamu mongko dosa sapa sahabat wa in azab nalikane pecat sapa yatama ma ing perkara lagu kedua yatama min amwalihim wasona ulagum tu aman wahdagum terus faharojun mongko ibu repot faharajur mongko ibu repot Kul ngucapa sira Muhammad islahun teng api ila kumaring ya tambah ibu khairun ku api Kulo niku bingung iku lho Mas Bor bingung nerang no ayat Madaniyah ngaji mbek wong pemula. Kan ngel lho. Dadi kulo niku standar ngaji wong alim, mbok paham ora paham nerang no standar wong alim. Jadi betul anak wong alim lho maksudnya. Jadi betul anak wong alim sampe wong awam malah tak ke ijazah nang warga. Enak aman. Deh salam tempel ya, akeh ijazah rong ayat ibu suwargo salam tempel ya, kek ketemu nih persabulan dikeke nakalan gitu reko mulangi per bulan ngelmu nih mau orang ayat untuk si berlebihan salam tempel ya, kek <laughs> nanti bejo ibu suwargo tenan kebuka tapi tetap apa ya di bang markai markai tetap apa kiai toriko tetap apa gitu ketimbang kula lah begitu tapi ngalim kula ini dari kau tinggal ngalim hukum dia tum kromo nah eh. ini kan pun kula balik ini ini istihad ini mau kan Allah ngendikan kabeh itu tak atur mergo ben kue itu iso mikir tata fakaru fid dunia buat akhirah ben kue itu iso mikir urusan dunia yang paling maslahat itu piye fatakhudu nabil aslahilakum bima kamu bisa mengambil apa yang terbaik paham kang Romanto ngambil yang terbaik contohnya nyata misalnya kue duit duit kelebihan itu kata Allah harus ke orang tua kamu terus kamu kalau sedekah itu yang lebih dari kebutuhan kamu misalnya orang ngomong berlebihan ngomong mendingin ini lo anak ngenteni luwak gak situ sudah kok masalahnya loh. ketika kita mensedekahkan orang lain misalnya sampean berlebihan nyumbang madrasah nyumbang masjid sak miliar neng omah karek duit rong juta ini yang menjadi masalah. Mungkin mencintai jadi itu, tapi anak merasa sekolah. Jadi dari satu masalah pindah ke masalah lain. Melainkan Nabi ketika ada yang tanya dengan jihad itu ada rondo. Mereka angker jihad mati keok itu rondo. Tetapi ya, ngoten ngendikan Allah perang zaman itu terutama ini zaman banyak pembantian intimidasi zaman hukum jadi yang ditoto. Rondo itu jahat ada no ronde ku jape, gue raka. Nak ra perang malah ya rano rondo, rano sing lanang bisa ndak kafe. Wong kafe ku istiqsol jadi wong kafe ku nak bunuh lawan dia dihabiskan semua. Jadi misalnya kita ini semua perang di galau bujo, ini kita mati bujo ronde jape iso biru manto Tapi nak kita raperang perang kafe Zaman itu loh, zaman Nabi. Ya dibantai kabeh ora ini ya sing lanang gak ya anak-anak malah entek total. Kan? Orang kok lebih baik itu Artinya itu udah tidak perang itu udah lebih baik karena apa? terbantai kabe Dibalik kok ngeten, ono santri tukaran mbek maling, ono wong terkenal gen nu akal, santri mbek perang bajuan. Iki misalnya ning poso to nanti, pokoke sing kondisi lawane sampean ku pede. Sampean ngalah, niate ngalah ben selamat. Tapi justru sampean ngalah potensinya hanya terbunuh. Ketika kita tidak melawan, potensinya hanya satu terbunuh. Tapi dengan kita ngelawan, potensinya menjadi 50-50, bisa membunuh dan terbunuh. Dan itu lebih baik, ada roja. Dalam konteks yang harus perang, ini tentu saja dalam konteks yang perang sudah harus. Jadi gak iso sampean bayang no zaman sahabat ngambil gila saiki. Kok perang bareng tuh, dunia sampai apa ya, berbanding dengan antara umat beragama ya apa apa. Nah saya ini manjen dia, santrio paling khusus, pondok paling sufi kok itu diri, aku lalu aku kau cino, saya ini usah di kampanye Allah prakteknya orang sudah berdampingan antar umat beragama karena ya ya zaman berubah sehingga bayang no perang itu bisa angel wong saya gila kan wong saya gila kan jangan Cina apa apa, kulaan gue yang Cina, malah nak utang Jawa percaya utang Cina dipercaya kamu <laughs> Kok perang barang lo apa gitu? Nah ini boten memang kemungkinannya model tentara kalau gak nembak ya apa? Itu hebat. Ya. Nah ini kalau cerita, makanya ini dari Quran. Ta'al kum tata fakuru nafi abrid dunia akhirat. Saya menyangkut cahaya Yatim nggih ngoten Kang Fadin riyen. Dadi sahabat itu wong soleh. jadi nak deloki cah yatim sugih hormat iku bingung. Nak ndekne ngeke imangan total cah yatim ora kuat, ini dulu gue wis beban. Nak ngambil songko harta warisan cah yatim nggih ngrasa dosa. Wong wae cah yatim kok tak tangan. Ibu jenenge fa'in wa kaluhum ya samu. Wa in azabu ma lahum min amwalihim wa sana'u lahum tu aman wa tahum harajun. Monggo repot. Jadi kalau sampean kumpul santri, jaluk duit berapa, terus santri mbok jaluk duit. Lah aku biaya iku dhewe iki sak sugih biaya. Ya bangkrut. <laughs> Dimulai rian mulai dengar mantau masalah-masalah istihadia yang buat ini, ya. masalah-masalah istihadia Jadi wa selalu ka anil yata apa? Kul islahul lahum khair wa in tukhalituhum ya fa ikhwa nukum. Paham ya jadi asbab nuzul fa in wa kaluhum ya sam wa in azalu ma amwalihim fa mau mongko iku repot. Terus jawabannya Allah, kul islahu lahum khair. Utawi kue islah. Islah itu di atas sholat ya, tidak sekedar sholat. Islah. Islahun utawi ngapi ilaku maring yatama fi ini. Ing dalam ini yatama bitan miyatiha kawan ngundak no amwal. Bitan miyatiha kawan ngundak no amwal. Wa muda kholatikum lan lebu blusuk ya artinya akrab sih sira Muda mudakhalah artinya saling akrab saling masuk rumah. Ya. Iku khairun luwe apik. Terus wa in hum lamun nyampuri sira kabeh yatama. Eh tukhlitu nafaqatakum binafaqatihim. Mungkin aku ngaji terutama tarah nang ngomong Dek Mustofa. Jadi iki ora niat nyindir terus ngomong tok loh. Nak kue nyampur nafakom neng nafakoi cahaya tim fa ikhwanukum mongko te cahyatama tamang yo dulur. Fahum ikhwanukum kum cah yatim yo dulurum fitin. Wamin saanil lah akhilan iku setengah sani tinggal dulur ku ayu kholi to akhom campur aduk urusan do dunia evalakum eh, dari itu boleh nah untung di karena untung-untungan niat mergawe wawahu ya alamul musyidah minal Allah kok sing nilai di sing niate efsat artinya mukholatoh sing diniati ben gasap islah efsat minal muslih sanging wong sing diniat islah paham ya? jadi misalnya nyata nggak romantis contoh paling gampang sama dua santri sepuluh ya contoh sing gampang gampang sepuluh sing loro santri sing yatim yatim bodoh riyen ini zaman sahabat tuh bingung kalau sayang rumah cah yatim juga nak mek dunia ini dosa ya kulun amal yatama gak mangan gak kuat padahal kamu menghindari total misalnya cah umur 10 tahun kamu hindari ah gak melok-melok gak melok-melok jadi terlantar tenang karena semua orang tidak ada yang bertanggung Mustafa. Jadi intinya ikhtiar gak melak-melak itu madhab sufi yang sesat. Termasuk tradisi ke Jawa itu sesat kabar menyangkut hal itu. Senangannya yang bingung itu milah gak melak. Melak. Itu gak bener. Kok ini, tadi pengurus takmir moh gak melak-melak. Gue pengurus si aku senangannya proposal yang pejabat. ada sisi tok senangannya juga wong Sisi tok jalur yang bis terus gak melak melak. Itu tetep keliru. Mereka potensi gak melak melak itu udah ada potensi Islam. Gak ada kesempatan Islam. Enggak melak emang Kue rada jadi pengurus anak yatim. Bener kira mangan anak yatim, tapi gue kudu eling-eling. Yo ya ra islah blas. Iki sing ra diterusno, bikin mikir santri gak diterusno. Kue ra melo kan yatim piatu, manja gak mangan nih belas, Tapi yo ya gue kudu eling, gue yo ya islah belas, Kue rada pengurus tak ber masjid. orang ora mangan tenang di masjid orang pengurus paham Tapi ora melu bangun blas, ono tambahan blas. Mulane Allah ke jalan keluar. Iki cek urusan cayaten, cek urusan masjid, cek urusan yayasan apa mawon nggih. Islahul lahum khair. Dadi penting niat kita iku islah. Terus saiki nak dunyane campur ya Pak Ikhwan nukum iku dulur. Ini tak cerita nih Kang Fuad. Wonten kiai setengah sufi. Ini kisah nyata. Nak disumbang wong sugih ditakok. Saling kulon, kulo disumbang karo mantok. Gus niku aturaken kang di pondok sak juta. Bingung iki ini. Dia itu ya butuh duit. Nak gue foto resmi satu juta tiga anak pengurus tiga anak foto dia ya emang. Kalau dia ada <laughs> orang kerja itu ya gitu. Kalau mau ngaji ilmiah, jadi sampai salah paham urusan sampean. Semoga aku cerita. Di pangan dia melok mangan itu berarti mangan apa? Pakop nih foto ya. Iya. Gak melok mangan jurak kuat tenan. Dia ya GR. Hmm, putarannya foto terus aku ya eh, tanpa kiai foto bubar tenan. <laughs> Berarti kan jadi nggak bisa dari nggak mukholato itu nggak bisa hidup paham kan ya karena sampai ngukur nih pangeran mau, pantas saya aku posisi kiai sampai dosa juta untuk biro terserah sampean yang penting sampean wanita tanggung jawab wawahu ya alamul mufsida minal sele jadi sampean pede nih ya ngaku ukuran al ismu maha kafiram si dosa itu seneng hatimu gak gak enak nggak ukur misalnya sak Mustafa untuk sumbangan musola satu saya pantas saya e biasa sak Mustafa Kiku ya kiai cilik, ini kiai cilik ya ngomong narik aku cilik. Dia <laughs> diukur ukur dewe. <laughs> Jadi ngamele ubi kau diukur ukur dewe. Rata tidak. Enggak <laughs> contoh paling gampang itu ngotot pondok. Lah itu orang kiai setengah sufi tiga kali mas bro. Tapi gara-gara ngakali kepengen bersih, malah kurang ajar. Ini kisahnya, akhirnya kurang ajar mas. Ini. Iya, iya. Pak Kajiruan tuh, Ngeten lho, Pak. Istilahnya ampun sing ana pondok, sudah ana pulau terserah pulau mungkin nggih pulau kula. <laughs> Lek nek ben bebas nasarane desa juga Lah, Pak Rumanto ora ngalim alim kepengine ngamal misalnya wis niat ngamal, mungkin pun kok derakin Pak Kiai. Lah dia terus malah nggak sing sang ngatus ambo derate. <laughs> Mergo diakati. Mulane iki nggih pengalaman, sama nak niat nyumbang pondok. Gawe subat mawon ben kiai, mboten Mbah pokoke kula roe nggih pondok. Ora nak niate aku Buat sebagai pondok, dan bingung dia artinya karena bingung itu dia nak juga buatan kata kata. Jadi nak urusannya ini Mustafa ya. Jadi mulai dari zaman sahabat, masalah-masalah kebaikan selalu butuh istihad. tafak karuna di dunia wal akhirnya Kok cahaya yatim ngerti nih kemungkinan ini ngerti cahaya yatim sekali suamian gak mangan ini belas, tapi saya merubah eling-eling yura ya pahlawan belas sampai rumah lumayan lah misalnya sampai makan sidik-sidik di rumah akhirnya sama ngaji Quran roh pendidikan di visi-visi keislaman di komitmen yang berjuang meskipun dengan rumah itu akhirnya kita ya mungkin tahu ngamuk tahu salah paham ya jenenge rumah kalau kulo kumpul jenengan mesti ada masa-masa salah paham tapi jenenge kumpul paling tidak kalau mulai ngaji sampai ngaji memang itu resiko tadi antara res memang nggak berteman tuh gak resiko sama sekali tapi ramah sama sekali gue duduk terus no <laughs> pikiran udah gue lagi yang ini kalah tuh kayak sufi. Jadi gak melak-melak belas artinya. Dia gak mikir. Timbang jadi pengurus masjid luar kafe malah syubhat kafe, terus gak usah pengurus-pengurusan. Dia udah terus no, tapi sama nih ramal-amalan, ada <laughs> amal belas. Amalan kalau nanti mas berjaman nanti tanggal tiga semit kanjanan cawe itu itu nakal. Kalau jawab yang ngotot, gue suudon yo haram. Kusnudon berlebihan gue yo bodoh khusnudon Tapi yang jelas cara fakih gini tak kandani, no fokusnya amar ma'ruf nahi mungkar wajib kue ra kenal BTS blas Ibu pancen ora cukup blas tapi kudu eling-eling gue ora nahi mungkar blas lho sampean lho sampean ada iki ngaji ilmiah lho tadi sampean ra perlu banget kula banget lho nggih potensinya kan ngoten ketika sampean malaikat takok Mustafa Mustafa kayak tahu gak dakwah ning kota baru buatan gusti buatan nanti dakwah ning kota baru khawatir kecoba tapi ya bro khawatir kecoba memang gak kecoba blas orang tapi tapi gue ya ora dakwah blas ono tambahan deh artinya ngeten potensi orang yang dakwah di sana itu memang mungkin secara agama tapi yang ngono kecoba mungkin ya ini ngadil kowe adil kabeh kabeh kecoba gitu, luwe mungkin terserah sampai sing jelas cara pangeran la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah terus fatak khuduna bil aslah kamu ngambil sing as lah lakum fi hima Mau bolak-balik kalau ngomong ya, jadi surat-surat koro surat Madaniyah. Nah, Madaniyah nggih ruwet ngenten nih karo Mungkin surat magia enak, ambil gak sih di gue kowe enak, mungkin surat magia wis enak. Paham ya? Jadi ini termasuk pertanyaan menyangkut infak sekundi gaji Nabi Menyangkut rumah cahaya tim sekundi Nah kalau rumah, kalau wedi mangan dunia Nah kalau beno, ya kesio Kesio balik kiai mau mulang santri kalau santri nanti santri ngene ngene ngene ngene ini ngene ngene orang mulang blas tapi ketika mulang gitu nonton di potensi ini nggak sami mau. Nah, sebenarnya jadi kiai pilih. Misalnya ono sumbangan 5 juta untuk pondok. <laughs> Kue orang ngambil sumbangan itu orang mangan tenan. Ngambil istilah gue pondok iya Sudah sampai, sudah sampai jadi kiai. Karena mantap kalau kalau urin ya yatim yang jenengan. Sumpah gue pondok sih dia jelas. mosa pondok ya paling gampang contoh paling sering pondok kiai kalau nyumbang lima juta di pondok orang menikuh kiai orang menikuh gue pondok sama nih Gak juga kira tenan. sih. biaya hidup ya itu tinggi. Ah ini kau takut tak? Ambil gue kroni-kroni ini. Bener dia. Luka kayak gitu termasuk ketinggalan cahaya tempera kita tak cara pakai coro usul pakai kias. Ini kan enggak kias. Ya Pak Ratu Brunei nyumbang orang miliar, gue Gus apa gue NU nih? Cara istiadat bener di. Mesti takoi, kode jelas ya, nak takoi kayak nakal mau niat Sufi kalau kalimat akhirnya nakal mau. <laughs> tidak Niat sufi tapi nakal mau. Pak Kaji, ampun gue bodoh tadi. Meniku kulo. Mungkin kulo terserah kaget apa? Bodoh. Niatnya kan apa? Jelas. Eh cucu jelas malah nakal akhirnya. <laughs> nek dibagi dan dibagi dibagi kan radio sama narik bapak ambil ya dibagi satu juta itu terus ini ya, satu juta nih simpan terus <laughs> niki nggih Pak Kiai kalian sakit soalnya ora gitu terus <laughs> terus selebihnya itu sakit kan ini sangat sangat pondok bareng aja lah, niku jelas tartesipun terus semang suge mun apa berarti Makanya kita nanti ngerti nih Oh, enggak malah enak, dari kayak ini kurang ajar, kurang ajar kali. <laughs> biasanya kan langsung dibarengi Pak ini kan gembondo sih Mas. Ya, Enggak gembondo. Iya. Iya nggak ngekek nggak ngalim. Nah, masalahnya jelas. Lah nasi sing umume suka sih terutama suka-suka sih buat nanti nyantri kan ya, pokoknya ngerti kan paling nah, Iya. Lalu <laughs> itu sih, lu nak karena kalau nyampe mau satu sewu jelas gue ini, ini sing sing Nah, satu juta di pondok aman mikirin stay tunggu itu hari pondok tangan akan mau tunggu juta kemudian kiri kita kan lah. tiga kita tunggu <laughs> LGE eh, kita Kiai kita tertarik dia apa itu kok kia kia kan untuk sumbangan ke partai istilahnya kan tetap nyumbang pondok orang miliar wawa itu ditarik dari dan ada ini ngukur kebutuhan itu kebutuhannya sah aku gak pantas agak nembak BMW semua <laughs> dianggar akhirnya dianggar <laughs> Mulan agak dijagal. Subang tuh bodoh itu payah lagi ini mobil apa? Nanti agak dewi. Itu mbak. Tak terduga. Tapi mulai dari pangeran, naik ukuran ngono iku. Pangeran mau jujur, naik wis ngono iku urusane Allah. Wallahu ya alamu musida minal muslim di sing niate ifsad, mukhalatoh sing dadekno ifsad. Jadi ini tidak harus masalah cahaya yatim ya Romanto. Ini cara kiasi termasuk masuk kasus-kasus pon pondok paham ya cara hukum kias kan ilahnya sama ilahnya mukholato paham ya jadi cara logika usul fikih ilate ke ilat jame'e ilat sing antara ini masalah iki masalah pondok ilat jame'e nopo sama-sama mukholato pondok kan bahasa mukholato kiai bagian dari pondok itu santri bagian dari pondok itu gitu. mana itu tong dewa, nak sak juta pantas sampean juga biru. sembuh oke wawo dakwa ya lamun sita minal musyrikin walau saat tadi paham gitu. jadi ayat-ayat madaniyah itu tidak iso menghindari masalah-masalah mikir paham kamu sofa gitu. jadi buatan sakit jadi sirat ayat jimat itu tidak iso menjadi ayat tuh ahkam jadi berubah belum ruwet ya ngaji ra belum juga ya bubar <laughs> soalnya kan tetap kadung ruwet kan artinya ayat madaniyah mun polemik mun polemik ruwet mun istihad walau sa'am wa mukersa bola, apa la anata ini gawe angel sapa wa kum sira kabeh ai eh, la iya ku alikum isi gawe rupek sira apa alikum ada sira kabeh bitahrimil mukhalatah klan harami mukhalatah inna wa satamna wa iku asisin waktu beli ngaten ana kiai ranti santri zaman khalifah zaman khalifah Ahmad bin Hanbal sering disumbang khalifah masalah hati muslimin dia bingung Ahmad bin Hanbal sanging sufi ini ditompo tapi buatin tinggi terus dia ratikan orang Islam sampai ketika beliau kabundut kan tuh khalifah sing dibalik anak zaman putrane dibalik raja ini jadi yang sampai kabundut tuh dibalik teng raja paham kan Romanto ini mumpung pulau cek urip kulo nu rok kira ning dunia ora urip suwe-suwe mumpung pulau cek urip pulau tak cerita di masalah ayat madaniyah gitu jadi kok Ahmad tuh ceritani bahwa serang cerita ceritani lu panjang sensitif termasuk sing dadi tragedi ikhtilafi Abu Bakar kalian Sayyidah Fatimah niku masyur tentara jadi uang wakaf nih Rasulullah hibah nih Rasulullah Hal iya hibatun li ahlihi aidan am iya hibatun lil muslimin. Itu mulai ini jadi masalah. Kalau ini. tiang memberi hadiah Rasulullah, sing kasus nyata ya. itu kan Rasulullah nggak dia tanah Khaybar. bang. ya? Zaman Rasulullah sugeng itu tidak tanah Khaybar fatal. Jadi kalau sepurane kang Romanto, ya, Bim Mustafa kang ini terlanjur ngaji ilmiah, kalau tuh, jadi itu salah nah, jadi kalau rasa gitu. cerita ilmiah, aku larang ya, diobras ya tanah ibar bik fatah nggak gangguannya Rasulullah. Ketika Rasulullah kabundut, Khaybar ambane saya kabupaten. Sak aset-asete. Ketika Rasulullah kabundut, Sayyidah Fatimah nganggu hukum waris. Gak masuk tentara, sama sampean mau teng Bukhari tentara. Sehingga Khalifah Abu Bakar barat, ya Abu Bakar, mana tirkanya bapak saya? Terus Abu Bakar nganggo logika tadi apa yang diberikan Rasulullah itu atas nama beliau Rasulullah pemimpin umat namun apa sing dikene Rasulullah maslahatun lil muslimin Abi khaib abe Abu Bakar kebijakan ini dianggap bakun lil muslimin sehingga gak dikene Fatimah itu tak umum mana terkenal Fatimah nganti kamu mundut ngeneng si Abu Bakar Abu Bakar nganggap itu hak waris nah cara Abu Bakar cara Fatimah hak waris cara Abu Bakar boten apa yang diberikan Rasulullah atas nama masalah hati muslim jadi itu mirip masalah pondok uang nggak kayak kiai cek bahat itu sopo kapasitas juta sing rati terang napa ngaruh mantan ngaruh mantan itu boleh terang jadi kan pengatur saya teman bahat ini saya umum-umum saja misalnya presiden atau pejabat atau umat Islam no tanah gue pondok Iku niatnya jegle gereja iku sak duriai, apa iku dianggap penopang hati muslimin kira-kira niat Raja ke kiai itu elemen penopang masalah hati muslimin jadi tak jadi jadi rapat kode kudu diwaris dunia jadi rapat lu kayak ngaruh mantu sampean mati-matian dukung bau ketemu dukung kiai sing termawan wah itu pilari aku zaman akhir tetap nggak hitung-hitungan itu gitu artinya ada hitung-hitungan jemblegeri beliau gitu artinya saksi beliau dengan fungsi beliau aku kuat ini. Karena kuat fungsi ini andekan tidak beli pun kita mau nyumbang kalau itu sebagai pilar agama gitu ya. Jadi itu masalah sing dohiro, masalah sing dohir sehingga itu akal-akal iki ya idurawan yang terang Fatimah Mbak Isa. itu kasusnya nyata Fatimah tukaran lebih Bakar mereka Fatimah jalur ya tanah Khaybar ke Fatimah. Fatimah nganggo logika itu waris. Abu Bakar boten lima salah muslimin sampai Abu Bakar riwayat hadis nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu ma tarakna sedekah nah Abu Bakar duwe riwayat hadis Abang Muriyen ya Fatimah nanti ngendikan aku iki golongan nabi. Aku nak mati ra iso diwa risma tarokna oh opo kafe sing tak tinggal jadi sedekah. Terus kebijakan Abu Bakar bagus, tanah Khaibar lima selahatin muslimin. Paham baru itu mulai rian Kang Fatin, masalah-masalah istihadiah itu riska. Menang tenan Fatimah, nanti Abu Bakar kamu udah menang tenan. Kamu dulu tentang tarikh tarikh. Jadi istilah fatwa Abu Bakar kalian Fatimah. Mulanya ketika Abu Bakar di biat Ali ya mau teko. Menyerah mantel Ali. Wah susah ada Banyak repot. Sama jujur saya ingat, uang nyumbang langgar ini dengan atas nama Mustafa apa langgar ini sebagai dudin. Tetap langgar sebagai dudin ya. Ben langgar. Ben ning desa abangan ono langgar, orang kok ben Mustafa, ben langgar. Tapi tradisi ini NU kau waris sama nek sampean. Jika wong soleh sing luwih soleh di bangan, wong ini berak nih sampai ya. Apa lagi? Ya, <laughs> rata ora rata wae ora melo-melo. Soale ngono, hukum hukum dadi ning ngono. Ya artinya yang niku wis tahu terjadi zaman Abu Bakar ya kan, Fatimah, di ya, zaman Sayyidah Fatimah. Pak Mustafa kalau bolak-balik ngomong, jadi ukuran jadi aku raih sogi dari mikir ya. Jadi ngendikan Allah Taala hukum ini tak jawab kabel Allah kum tata fakaru nafid dunia lah. Termasuk iso mikir mau nak rumah cah yatim memang resikonya ono salah paham ono mangan dunia tapi ya gue kudu mikir nak gak melok melok belas ya tahu Islam belas itu kudu gue pikir selama ini orang-orang sufi kan sepihak mau orang melok melok urusan negara mau orang melok melok urusan masjid tapi orang terus nyumbang belas sampai mau jelas sama mana saja gak ngoten nggak gue gue kecewa ambil ketua nih gue kecewa sistem nih, gue kecewa ambil sistem jariah tapi dengan kamu kecewa yura ya guru belas yura ya mulang belas orang tambahan ini belas sih e. Yo iya, nak sak alime kula cek yang gak melamat tersalah kan, jadi pengaruh nyata ana ngaji. Lah nak sang nyakang-nyakang <laughs> gak ada pengaruh, gak berubah terasa ya kiai iblas. Nah, gak apa-apa tuh kalau di kerajaan, situ meluani ning hukum, situ ning badan arang nih udah keramatnya tempat santri ya, gak masalah gitu. Dan narapati keramat, mutung ra di santri ora dhewe ada. Iku artinya opo? Kudu dipikir, masalah hati dia kudu dipikir. Lah niku bareng Abu Bakar mutus non niku lima maslahatul muslimin. Bernikilah dan mulai niku Mas Bro. Orang-orang yang anti Abu Bakar dianggap Abu Bakar itu anti Rasul Terus melahirkan Syiah. Mengenai Syiah itu yang paling dikit Abu Bakar. Mereka dianggap melukai hati hatinya Sayyidah Fatimah. Bang, ya? ini gue masuk sama delok tentang Bukhari tentang Budi-budi. ayat ayatul miras itu dan tulah teng ayat ayatul miras itu teng Bukhari no Inna Aisyah, Inna Fatimah sa'alat Napa bi rosaha min Abi Bakrin ini tanah lebar ambek Fatah. Ibu kan kasusnya kayak ngeten ini Abu Bakar melihat apa yang diberikan Rasulullah atas nama pemimpin umat dan itu artinya milik umat. Lan nak kok iri iki wow. Saya iki kasus kiai dikei dhuwit pejabat kok dikei sing gedhe ora ya, mantu wis. Aja sing 200 sing gedhe-gedhe. <laughs> Sing tiange wonten tok, misalnya ini niki kula bupati Bantul atas nama Kelurahan Bantul nyumbang jenengan satu juta. Pantas saja ini tuh kula. Ya dari sana anaknya murah jujur. Lo nak kiai terus dia anak alim standar betul masalah ya harusipun kan tetap sesuai sama dengan standar ini. Di Irian pun lain dan karo mantan masalah-masalah nanti. Mungkin kapan-kapan kalau tidur nonton buku hari tenggiri tarik-tarik, jadi masalah di sama juga kaget Mustafa ya jadi oh, keliru kiai kiai pidato kita ini terbelakang kita tidak zaman kemasan sahabat tidak ada silap dari sahabat orang hilaf Aisyah tahu perang ambil Ali Gimana? badan Fatimah ambil Abu Bakar <laughs> Ali bin Muawiyah Gimana? badan cara Islam kan waktu nanti Wakatil Jamal Aisyah ambil Ali Gimana? badan Fatimah ambil Abu Bakar jadi biasa Istilah itu tidak apa-apa sementara coba rencana nanti jadi mental dianggap takdir Mengenai Imam Syafi'i tahu ditakoi. Khilafi sahabat tadi orang arah jadi syariat kan gak mungkin nono syariat uang pentukaran. Jadi gak iso memang sampean aku ya anut sahabat, anut terus uang kan ape <laughs> Ada tukarannya tebrak apik <laughs> jadi Jadi ra iso. <laughs> Ra pepe tukaran, hmm, anut tali. gue maaf ya. Kan betul sakit, sampean tukaran jadi terus lo sudah sahabat. terus sudah sahabat tukaran betul sakit. Terus gue nggak sampai kira kok, oh no, langsung tak kiai ku. Karena <laughs> ya oh, kiai medit, ya mau nut, oh nurut sunnah medit kok dia ini. Karena kiai tuan duit, <laughs> wah repot. Terus mulai Imam Syafi'i ngendikan, kau lu sohabi lesab hujatin. Tadi imam pertama yang berani punya usul fikih berani Imam sampai, Imam sampai itu sangat ngakuatin yang diri kau itu. Kau nu sohabi lesab hujatin. Dewi sohabat itu rasa tadi hujat. Bukan ya antara nih uang sing pro Fatimah jadi siapa? muanti Abu Bakar sing pro Abu Bakar ya orang hormati ye gue itu tukang jauh dua pikiran sesaat Imam Sapi gak kuat itu gak hujan-hujan di kalau sohabi ya intinya gue selektif artinya tidak karuan anak sholat ya ape, anak sahabat beres Quran ya ape, anak tukar ada ojo jadi dia gue akhirnya gue gue begitu sama anak kiai kan sama anak tajud ya apa anak ngalimi apa anut ya, gue le apa apa bohong tadi dia kagak apa orang jadi artinya itu betul sakit kan Umanto dipukul rata itu betul sakit. Sampai Imam Syafi'i kan kau lihat sahabi sahabi bihut jadi. Tapi ini masalah ilmiah, ya, sensitif. Harus pun tidak bisa terang nawang awak mengurupat. Wa intu khalituhum fa ikhwanukum wa wa ya'lamul musida al muslim wa law syaa Allah la'anatakum innahu azizun hakim. Wala tangkihu jane kasira kabeh al musyrikat ing wong musyrik. Ayil kafirat hatta yu'minna. Sehingga iman sama musyrikat. Wala amatun mu'minatun utai amat sing mukminah ya, nunggu min musyrikatin apa apik wong musyrik walau aja kum misalnya contoh, gawe ana kue di jamaliha wa maliha wa ta utai iki ku maksusun iku den taksis biwi kita biar kan saliyane kafir kita biar fi ayatul musnad min alladziina untuk kita. Walau tungki kula aja kahno sira kabeh al musyrikin ae wong yuk ini walau wala abdun tini utai budak mukminah khairun nabi itu karan cuma karena nabi waktu istiak. Terus tentang hati-hati sokai ini kalau cerita saya sokai dan jadi bantuan saya mau itu. Zaman Nabi Muhammad Mi'raj kan itu termasuk engkau cerita. Aku ketemu Nabi Adam. Dibeli tukaran dengan Nabi Musa aja dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu kadang ya lucu. Kok sakit? <laughs> Kasih Nabi iya. Musa itu jadi Nabi Musa ini cerita Rasulullah cerita dari hati sokai artinya betul akal-akalan hati sokai mulai jamin sokai Nabi Adam tidaknya ya Adam jadi Nabi Musa itu butuh cerdas Ya Adam, antal ladi akhrotasa nal jannati wa asqaitahu. Gara-gara kowe wong akhire ra ning swarga. <laughs> Jadi tapi bisa cerdas. Ini dagang karo grup olahraga kabeh gara-gara dosa bapak kita. <laughs> Lah artinya urip nuruti istiadat kan ngoten ruwet kan. Sejarah Nabi Adam Aku sufi ini Nabi Adam Aku dosa Aku ada dosa kabeh mesti tukdir Allah sedulunya aku dadi. Jadi aku ono cek ora ono tetep dosa ku ono. <laughs> Itu Nabi Adam terus takdir. Dimulai riyen wonten karo mantu polemik-polemik ya, ilmiah. Jadi cara logikane Nabi Musa. Sebab kita ning dunya gak ning swarga itu dosane sinten? Nabi iya. Adam. Umpama Nabi Adam baik-baik saja di surga kan kita-kita ya di surga. Cara pikirannya Nabi Musa. Iya, nah, cara pikirannya apa Ngono ya, ngono iku, ya, ngono kersane ngono urutane apa gawe. Dadi cara apa gampang mawon. Apa gawe kitab kan didamel mon kita. Urutannya dibuka, tapi tetap aja apa yang lewati urutan kesuwek, gue ceblok, gue rusak, gue bertinggu. Kayak uang gaya mobil, cek gawe nopo mawon, urutannya tetap mobil digawe soalnya gunanya. Tapi aneh urutan kok rusak, kok olim kira Ibu sing radiroi tapi Musa. kira diroi pangeran kan Adam tak gawe. Engko karena digawe menungso mahal khotok manusia. Engko tobat meneh. Nah, nak pikirannya wong rasi gawe kan ngoten Kang Romanto. Sampeyan misalnya roh kitab iki enggak melo gawe, roh iku pokoke kudu apik terus. Nah, apik terus ya jomblo kan ngono. Padahal digawe kitab kok ketinggu. Mobil digawe ketinggu. Roh sampeyan kan mobil kudu apik terus, LG itu kudu apik terus. Tapi apik terus kok udah kelone ning kemari. Akhirnya apik sing ra ono gunane lah podo Nabi Adam mau orang metu ke swarga itu apa sih nono gunane dari gua orang film, apa sih nono gunane mau orang film. jadi lah dari gua Nabi besar roh mikir nganti dok kodok karo protes jadi nggak ada cerita-cerita dia nih, ini nah lagi alim Muawiyah malah cerdas malah. jadi kan nih ini kalau cerita ilmiah Ammar sahabat Nabi sahabat bagian melarat Terus saya kira Pak Mustafa. Nah Nabi kadang ya lucu. Pas Amar ngangkati kenapa? Jadi ngangkati botol ketemu Nabi. Ngewangi Nabi bangun. Mar. kan jadi Nabi? Baru sih di partai ini alfiatul bariyah. Tak tuluka alfiatul bariyah. Jadi Nabi kadang ngene, ya, baru dipateni kelompok sing lanjut Wadah tiang pas roan, pas roan kerja bakti hmm. Mar, Tatul ka asbi atu bagian. Kuwi supen ini kelompok sing lagi, kalau mau datang musnad Ahmad bin Mbon nggih Nabi ngendika yang ngloyor ngoten niku. Nabi kadang nggih ngoten niku. Mbon nggih suwe suwe rano popo, delala, apa Delalah. Ali bin Muawiyah perang. Ya, eh ning kasih cerita. Cerita Amar malah barane Ali. Mati ning tentarane Muawiyah, di tangan tentarane Muawiyah. Ya. Nah, sahabat ini cerita itu nek Waduh, karuan mami ya sing keliru, ya. karuan Amar. semata ini Amar disifati Nabi kelompok sing sesat. Berarti balane mawiyah sesat. Ele pun nek dari Nabi. Nah, ini kisah nyata. Ya. Terus dasar Ali, Ali tentang debat. Di mana nih? Muawiyah. Ya Muawiyah. Ya itu dari kok Kiai PKB BP3 tentu karena aku mati Kiai PKB tetap sering ketemu. Parah nih Muawiyah. Ya Muawiyah al ana zahara fi anna fi ati hakun wa fi ataka bagiyah wis saiki ketok kelompok iku hak kelompok bagiyah nah, apa ya ra bodoh lima enggak kenapa di anak amar min fi ati wa taqtuluka fi atu li anna amar min fi ati wa taqtuluhu fi amar kelompokku di kelompok bakat kolar rasul ya amar tuluka al fi atul bagiyah padahal nabi ngendikan sing mateni amar sing sesat ya sahabat dong. Muawiyah itu yang kaji nabi dia katibu Rasulillah, jadi beliau itu orang baik, Kati katibu Rasulillah di sekretaris aja, IP, IP barang, kan Nabi untuk um Habibah, untuk ramlah jadi ya IP, ya ikut dia dulu. Jadi apa yang pinter apa? Jadi apa sih mati di kelompok kutok? Ya gara-gara gue perang-perang lu akhirnya Amar mati. <laughs> Mungkin Amar akhirnya mati, artinya kan buka terus. Anu tak apa, apa? orang perang, orang mati. Anu ya, <laughs> jadi mau ada yang ngalah. Tapi dasar Ali terus Ali nggak ngendikan itu. Izan kotala Rasulullah Hamzah. nama logika itu gue Rasulullah <laughs> mati ya, ini ya, ya. <laughs> nah, Hamzah. Hamzah mati yang berkebetul Rasulullah gitu. betul. Jadi nak logika menurut gue Rasulullah mati ini gitu. Hamzah. Izan kotala Rasulullah Hamzah. aku tak kuat kue gue Rasulullah mati Rasulullah mati ini apa? Hamzah. Mau ya menengah. <laughs> Iku akhirnya masa istiadat itu berubah. Artinya rumput ya setengah setengah bener mami ya, Gue perang ya mati tenang. Tapi logika itu nak boga we Rasulullah materi sinten? Hamzah. Mulane sampe saiki ngene, nak bojo melarat itu salah bojomu, salah mertuam. Tak cara aku salah mertuam. Lah mugo aku ora iso nafas ada adena nang suka gak kelaparan. <laughs> logika itu bener banget. Lho nyatane tenan. <laughs> Orang salah. Dia ra mangan pas ada yang suka Masih tetep bojoku aku kene lah. ada yang suka ya tetep mangan. Sinau apa? Kalau dia cara yang mikir lho. Sesat tapi bener ya pada dalam dua. Saleh sinten nak bojomu kelaparan saleh apa, Bu? Saleh sampean. Wah, ber kekuatan. kalau aku bener kan kira Enggak, iya, bener kan cakup Mau merabu rabilan, ayo melarat tetap kelaparan gitu. Jadi aku rasa sebab <laughs> cangkem. Lah ya untuk ngono hukum, nyoro ana hukum dunya rusak. Ada orang hukum kan jelas, lanang nanggung mau itu Tapi nak nuruti logika kan ya Armando, bujumu melarat itu mesti salah sampe ya. Mbok urut-urut masih. Oh, gara-gara bapak melarat <laughs> itu mari masalah. Jadi <laughs> eh, paham ya, jadi Rian wonten dia berarti ya mau ah, sinten Nabi Musa sampai Nabi Adam terus debatnya Muawiyah sampai Ali ke kewadah debat-debatnya kemarin dia ya, wonten jadi model-model kados Gus Dur model stok kiai kotor ya wonten mah ngatu ya, kali wonten kiai debatnya Yai jenengan itu kok amin dakwah tiang-tiang nakal Nah, sampai malah dari wong soleh tok benak yang dakwah nakalan ya. Wong soleh berdakwah, aku dakwah wong nakal ditakoi. Nah jadi kan untuk sering untuk salam tempel iya, salam tablet oh, kan nih mungkin ngemel tentang terminal teng nyalon bandar, itu masalah itu. <laughs> Ya, <laughs> Artinya yang terkenal mata dari segi logika dakwah, bener kiai sing dakwah wong nakal lagi. mereka objek dakwah panjang yang wong. Tapi yang proses dakwah itu ya untuk salam tempel, mangan bareng, macam-macam. Dan itu sebagian konyolnya konyol ya air ya repot. Nah, bener di masalah istihad itu masalah yang paling repot. Bener sing bener ya ikhlas sampai islah iku. Sing iku urusane pangeran wa wa ya alamul sida minah muslim. Sing iku wis pangeran iku wis gak iso diistihati mun repot. Wala ajabatkum mana nengkum musyrikin hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairu musyrik wala ajabakum. Ulai kaya tuna ilan nar mereka iku ngajak ning neraka wa wa ya ilal jannati wal maghfirati. Toh Allah iku ngajak ning menuju swarga lan makfirah wa ibayinu ayati linnasi la'allahum yatafakkarun lan rangno sapa wong ngrepro ayat Allah linnasi la'allahum yatafakkarun